harus menjaga dan melindunginya. Dan kita harus memeliharanya. Semoga apa yang kita lakukan dan usahakan di dalam hidup mendekatkan diri dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Dengan meniti di dalam memahaminya, berusaha dalam mengamalkannya, dan berbuat di dalam mendakwahkannya di atas manhaj salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kita berharap kepada Allah Jalla Subhanahu di tengah-tengah tersebarnya afkar pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dan yang akan memutuskan hubungan baik kita dengan Allah Jalla Subhanahu. Allah memperlihatkan yang terbaik di dalam hidup dan memberikan kita peluang untuk meraihnya yaitu belajar melalui belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan usaha ini kita bisa memetik nilai yang terdapat di dalam wahyunya Allah Jalla Subhanahu. Makna yang terkandung padanya dan buah yang akan dipetik darinya. Yaitu ruhun wa nurun. Ruh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ruh yang akan bisa menghidupkan hati dan nur yang akan bisa menjadi penerang di dalam kegelapan. Wahyunya Allah Jalla Subhanahu. al Al-Quranul Karim. Allah Jalla wa'ala <clears throat> menyebutkan di dalam firmannya كذلك أوحينا إليك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini menghimpun dua sifat wahyunya dan dua sifat Al-Quranul Karim dan wahyu yang terdapat di dalam As-Sunnah. وكذلك كذلك أوحينا إليك Demikianlah kami kata Allah Jalla Subhanahu telah mewahyukan kepada engkau ruhan. Allah mensifati wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Yuna alaihi salatu wassalam sebagai ruh. Tahya bihil kulubu. Ruh yang akan menghidupkan al-kulub, yaitu hati. Ruham min amrina ruh dari perintah kami kata Allah Jalla Subhanahu ma kunta tadri mal kitab walal iman. Yang sebelumnya engkau tidak mengetahui alkitab al-iman. Kata Allah Jalla Subhanahu mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin ja'alnahu nuran dan kami jadikan wahyu itu sebagai nur yastadhi'u bihi fi dhulumati yang akan bisa menjadi lentera. Paham lentera ya? Hah? Lampu. Yang akan bisa menjadi lampu di dalam kegelapan barakallahu fikum nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dengan inilah kami membimbing, mengarahkan, memberikan hidayah kepada hamba-hamba kami, kata Allah Jalla Subhanahu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jama'a bainal bainar ruh alladhi tahya bihi al-qulub wan nur yastadhi'u bihi fi dhulumat Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Di dalam ayat ini Allah Jalla Subhanahu wa taala menghimpun dua kandungan yang selain kita akan sebutkan bahwa Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai rahmat. Allah Jalla wa ala menyebutkan Al-Qur'an wahyunya secara umum mengandung dua makna besar di dalam hidup ini. Kita butuh ada yang akan menghidupkan hati kita ini. Kita butuh dalam kegelapan hidup dunia ini ada lampu dan penerang. Itulah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla Subhanahu wa taala bercerita. Di saat orang berusaha untuk kembali kepada jalannya, dan kembali kepada bimbingan dan wahyunya. Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabih. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman ittaba'a hudaya. Terus. Fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah Jalla Jalaluh tiadakah pernah datang kepada kalian petunjukku? Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya. Tidakkah pernah datang kepada kalian hudayah? Petunjukku kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku. Fala yadillu wa la yashqa. Al-Imam مفسر الصحابة وحبرها وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول تكفل الله تكفل الله الله عز وجل ممريكا جامنا الله سبحانه وتعالى ممريكا جامنا لمن تمسك بكتابه أي فيما معناه terhadap orang yang berpegang teguh dengan wahyunya. Yang berjalan di atas bimbingan Allah Jalla Subhanahu. Allah jamin. Alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Untuk tidak tersesat di dunia ini. Dan untuk tidak celaka kelak di akhirat. Kata Allah Jalla Jalaluhu. Rahimani wa rahimakumullah jaminan dari Allah Jalla Subhanahu terhadap seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah untuk terjaga dan terpelihara dari kesesatan di dunia. Itulah yang dicari oleh orang yang beriman. Jangan sampai dia beriman kepada Allah Jalla Subhanahu tetapi Allah menghukumi, menghakimi Rasulnya mengatakan bahwa Anda salah jalan. Keliru langkahnya. Kan begitu barakallahu fikum. Ini yang kita khawatirkan. Kita beriman kepada Allah Jalla Subhanahu dan beriman kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala nurin di atas ilmu itulah yang kita inginkan. Walidalika Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala Amantu billah wa bima jaa'a 'anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa'a an rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saya beriman kepada Allah dan dengan segala apa yang datang dari Allah. Ingat, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah. Jangan dengan kemauan diri kita sendiri. Jangan dengan kemauan guru-guru kita. Jangan dengan kemauan barakallahu fikum ini dan itu. Enggak. Beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Dan segala apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Jalla Subhanahu. Kalau sekarang kan banyak. Sesuai dengan kemauan pendirinya, organisasi ini, aliran ini. Sesuai dengan kemauan Barakallahu Fikum. Dirinya kalau dia akhlani Orang yang menuhankan akal. Jadi Barakallahu Fikum. Disinilah letaknya rahimani wa rahimakumullah yang harus kita berusaha untuk melakukan pengoreksian. Keimanan kita kepada Allah Jalla Subhana jangan sampai Allah mengatakan Anda salah dalam beriman kepadaku. Ini yang mengkhawatirkan. Begitu juga keimanan kepada Rasulnya alaih salatu wassalam. Beriman kepada beliau. Dan segala apa yang datang dari beliau sesuai dengan apa yang dimaukan oleh beliau. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih mengetahui tentang kemauan Allah Jalla wa'ala dengan syariatnya? Jawabannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih mengetahui apa yang dimaukan oleh Allah dan yang dimaukan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam wahyunya tidak ada kecuali para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka di saat seseorang mengembalikan semuanya, langkah keimanannya, ketaatannya, mengikuti langkah dan keimanan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dia akan menjadi orang yang paling mengetahui tentang apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering menemukan orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Jalla Subhanahu. Tetapi amalnya tidak menunjukkan sedikit pun kecintaan Allah Jalla wa'ala padanya. Ini yang kita maksudkan. Kalau kita salah dan keliru di dalam mewujudkan keimanan kepada Allah Jalla Subhanahu, maka akan keliru pula iman tersebut. Tidak ada seorang pun dari muslimin dan muslimat di Malaysia ini atau di negeri-negeri kaum muslimin kecuali mengaku cinta kepada Allah. Akan tetapi perilaku, ibadah, ketaatan tidak menampilkan bentuk kecintaan Allah Jalla Subhanahu wa taala padanya. Banyak yang melakukan hal-hal yang dimarahi oleh Allah. Kan gak benar. Di dunia saja melalui ukuran alat timbang dan narca duniawi. Kalau seseorang anak cinta sama engkau. Tapi dia melaksanakan apa yang dibenci oleh kekasihnya. Kira-kira apa dikatakan? Cintanya itu cinta apa ya raja? Cinta palsu. Kalau di Indonesia disebut cinta monyet. Tidak <laughs> benar cintanya. Makanya disinilah kita melakukan perbaikan di tengah kaum muslimin. Meluruskan bentuk cinta mereka kepada Allah Jalla Subhanahu meluruskan bentuk cinta mereka kepada Allah Jalla Jalalu. Kita sepakat dengan mereka. Kita cinta kepada Allah Jalla Subhanahu. Tetapi jalur untuk mendapatkan dan membuktikan cintanya kepada Allah banyak yang salah dan keliru. Disinilah letaknya perlu kita melakukan pembimbingan kepada segenap saudara kita kaum muslimin dan muslimat di dalam mewujudkan imannya yang benar kepada Allah, cintanya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimada? Dengan apa barakallahu fikum? Inilah dia yang disebutkan oleh Allah Jalla Subhanahu. Menggiring atau menggiring ya? Menggiring? Mengiring ya memandu kaum muslimin agar kembali kepada wahyu Allah Jalla Subhanahu. Padanya kehidupan. Kalau semuanya ini dalam kondisi mati hatinya. Dalam wahyu itu ada kehidupan. Kalau semuanya sedang berada di dalam kegelapan. Ketika kembali kepada wahyu. Di sana ada jawaban ada lentera dan ada lampu yang akan menjadi penerang terhadap kegelapan itu rahimani warahimakumullahu jami'an. Tapi coba kita dengarkan sebaliknya. Apa kata Allah Jalla Subhanahu? an أَعْرَضَ fa inna lahu لَهُ مَعِيشَةً wa nahsyuruhu. Terus yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berpaling. Maksudnya meninggalkan wahyu Allah Jalla subhanahu. Meninggalkan peringatan-peringatan Allah Jalla jalaluh. Maka kami. Kata Allah Jalla wa'ala. Berikan kepadanya kehidupan yang gongka. Kehidupan yang sempit. Kita masih mengingat kemarin firman Allah Jalla Subhanah. Di saat Allah mengangkat hidayah dari seseorang. Dan Allah menyesatkannya. Apa yang diberikan oleh Allah. Yaj'al sadrahu dayyikan. Allah menjadikan dadanya itu sempit-sempit. Seakan-akan kata Allah Jalla wa'ala. Dia dipaksa untuk naik. Kalau orang nggak berani. Dipaksa untuk naik. Gimana rasanya ya Pak Muhammad? Orang tidak berani naik memanjat. Memanjat angkat. Tidak berani memanjat ke arah atas. Tapi dipaksa. Dipaksa, dipaksa. Kira-kira bagaimana dia? Hah? Apa kira-kira yang dirasakan? Hah? Cemaskan. Sesak dadanya. Kata Allah Jalla wa'ala, ka'annama yassa'adu. Kata-kata yassa'adu itu benar-benar berada dalam kekuasaan yang mengangkatnya di atas ke atas. Tidak punya kemampuan untuk melepaskan dirinya ka'annama yas'adu fis sama'i. Allah Jalla wa ala menggambarkan. Tidak hanya mendapatkan hukuman di dunia, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan membangkitkannya kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia mencoba untuk kemudian mengomentari perbuatan Allah Jalla Subhanah padahal fa'alul lima yurid Allah akan berbuat sesuai dengan kehendaknya la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alu Allah tidak ditanya apa yang diperbuat oleh Allah tapi mereka yang akan ditanya oleh Allah jelas. sekarang dia mencoba untuk bertanya qala rabbi lima khasyartani a'ma Wahai kenapa engkau membangkitkan saya dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira. Padahal dulunya saya ini melihat di dunia. Kenapa? Apa jawaban Allah Jalla Subhanah? Qala. Kadzalika atat ka'ayatuna fanasitaha wa kadzalika al itulah engkau. Dulu telah datang kepadaku kepada engkau ayat-ayat kami. Anda melupakannya. Anda pura-pura tidak mau tahu. Maka sekarang Anda juga dilupakan kata Allah Jalla Subhanahu. Keduru rahimani wa rahimakumullah. Allahu Jalla wa ala memanggil seluruh kaum mukminin atas apa yang Allah turunkan ini dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wahai orang-orang yang beriman kepada Allah istajibu Mana istediği bu. Sahutlah. Kalau kita di sana, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuhi. Sahutlah panggilan Allah Jalla Subhanahu. Panggilan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lima yuhyikum. Ma makna lima yuhyikum ya Su'aidi? Lima yuhyikum kepada apa yang akan menjadikan kalian ini hidup. Apa yang dimaksud? Kalau bukan wahyunya rahimani wa rahimakumullah. Istajibu lillahi walirrasuli Ida da'akum lima yuhyikum. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla bercerita di dalam Al-Quran. Tanggapan. Prinsip orang yang beriman kepada Allah. Di saat Allah memberikan bimbingan dan arahan di dalam hidupnya. Wa makana qawlal mu'minin. Iza du'u Allahi wal idza du'u ila Allahi war rasuli ayyaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada tanggapan tidak ada sikap orang-orang yang beriman apabila diajak dipanggil kepada Allah dan Rasulnya melainkan kata yang keluar sami'na melainkan sikap yang dinampakkan ata'na kami lakukan, kami kerjakan, kami perbuat. Itu sikapnya orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Tidak ada kata dan kalimat lagi. Yang keluar dari orang-orang yang beriman. Bisa diajak kepada Allah Jalla Subhanahu. Bisa diajak kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sami'na wa atam kami dengar dan kami patuhi. Kan banyak di antara kaum muslimin ketika kita ajak, dia nggak berbicara di depan mengatakan saya tidak mau. Ya. Tapi sikapnya mengatakan nanti dululah saya pikir-pikir. Allahu Jalla Subhanahu wa taala yang mengajaknya. Rasulnya alaihi salatu wassalam yang memanggilnya. Masih butuh dipikir-pikir. Misalu dhali. Qaulullahu Jalla subhanahu. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا Terus ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. tidaklah pantas dan patut bagi seseorang yang beriman kepada Allah, laki-laki ataupun perempuan. Tidak pantas dan patut apabila Allah Jalla Jalla Jalaluh mengajak dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian memilih-milih dan memilah bisa dibedakan memilih dan memilah? Memilih tidak disaring. Oh, disaring, Pak. Bukan tidak disaring. Tapi disaring. Jadi, tidaklah pantas bagi orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Apabila datang dari Allah dan Rasulnya, dia saring. Pantas enggak? Kalau mungkin datangnya dari manusia, mungkin. Tetapi Allah Jalla wa'ala dengan wahyunya barakallahu fikum dan melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam tidak pantas kita untuk melakukan penyaringan yang sesuai dengan keinginannya diambil yang tidak sesuai ditolak saya nggak mau ini. Ini kayaknya nggak sesuai dengan langkah kita. Dibuang. Atau dia saring mana yang sesuai dengan langkah kita sekarang ini di, Malaysia cocok diambil. Padahal kan kita tahu tidak ada satupun ayat atau hadis Nabi yang sahih yang akan mendukung perbuatan salah dan keliru. Tidak ada. Tidak ada pintu untuk melakukan pembenaran di dalam semua jenis kebidaahan itu ada. Kesyirikan, perbuatan maksiat tidak ada sama sekali. Tapi kata Allah Jalla wa'ala, orang yang fi kulubihim zaygun. Apa artinya? Adapun orang yang ada di dalam hatinya zaig yaitu ketergelinciran penyimpangan kira-kira mau cari yang lurus apa yang bengkok? Hah? Raja ini. Kalau orang yang di dalam hatinya ada bibit penyimpangan dan penyelewengan. Dia akan mencari yang lurus, bersih, murni, atau yang dicari yang ada. Bisa diputer, di sini kan bisa dipusing, ya. Bisa dibalik, dan seterusnya. Kira-kira mana yang akan dicari? Iya, tadi yang kita tanyakan. Benar, yang beriman akan begitu. Tapi yang ada dalam hatinya bibit penyimpangan. Kira-kira mau nggak dia murni berjalan di atas yang murni ini? Mau atau tidak? Tidak. Mari kita dengarkan apa kata Allah Jalla wa'ala. Wa amma fi kulubihim zaygun. Walladina fi kulubihim zaygun yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang pada hatinya itu ada bibit-bibit penyimpangan, penyelewengan, dia akan mencari yang samar-samar. Yang samar-samar paham ya? Apa kalau bahasa Malaysia? sama juga. Tidak jelas. Dia akan mencari yang samar-samar, belum jelas. Allah membongkar tujuannya untuk melakukan hal itu dua. Pertama, ibtigha al-fitnah. Mencari fitnah. Memfitnah dirinya, memfitnah orang lain, karena dia tidak mau mendekat mencari yang sudah jelas. Kalau orang jelek mencari yang sudah jelas, kan terbongkar borok-boroknya. Borok-borok tahu ya. Terbongkar kejelekannya. Terbongkar kesesatannya. Terbongkar kesalahan dan kekeliruannya. Oleh karena itu ditutup. Dengan mencari tameng pelindung yang sekiranya bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke situ. Ini sifatnya orang-orang yang memiliki hati yang berpenyakit barakallahu fikum. Kita tambah lagi. Tujuan yang kedua kata Allah Jalla Subhana. Selain ibtigha al-fitnah, mencari fitnah, yang kedua ibtigha at-ta'wilih, mencari peluang untuk bisa menakwilkannya. Mencari peluang untuk bisa menakwilkannya rahimani wa rahimakumullah. Oh ya akhi, ini bukan begini loh maksudnya. Ini loh, ini maksudnya ini. Misalkan barakallahu pokoknya dicari. Nah, inilah yang kita maksudkan. Kita harus membersihkan diri dalam keimanan kita kepada Allah Jalla Subhanahu. Menerima segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan hati yang penuh lapang. Jiwa yang lebar. Agar jangan sampai kita memilih dan memilah tadi. Memilih-milih. Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala mengatakan di dalam Al-Quran. Agar kita mengetahui apa yang datang dari Allah Jalla Subhanahu itu jangan disaring. Tapi buka dada lebar-lebar untuk menerima, Ya Allah. Kami menerima segala apa yang datang dari engkau. Dan bukakan dada kami untuk menerimanya, Ya Allah. Bantulah, tolonglah kami untuk melaksanakannya ya Allah. Semestinya ini yang diminta. Dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala menyebutkan. Mungkin kita telah hafal ayatnya. Di saat Allah mengatakan. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Allah berbicara tentang ketaatan. Tapi lihat konteksnya. Disinilah para ulama mengambil hikmah besar agar mukmin mukminah manusia itu faham wahai orang-orang yang beriman atiullah wa atiur rasulah taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul. Diulangi, atiullah wa atiur rasula. Ketika menyebut ulul amri, pemimpin, Allah tidak mengulangi wa atiu ulil amri. Tapi langsung wa ulil amri minkum. Apa hikmah yang terkandung padanya? Apa penjelasan para ulama tafsir di dalamnya? ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan taatun mutlaqun, taatun mutlaqatun, Ketaatan yang lepas. Tidak ada peluang untuk kita. Sebentar, nanti, tidak ada. Pokoknya ketaatan yang bersifat menyeluruh. Allah tidak mungkin akan menggolimi hambanya dengan aturan-aturannya. Tapi manusia akan bisa berbuat zalim kepada yang lain. Maka Allah tidak mengulang wa ati'u ulil amri minkum. Hikmahnya yaitu ketaatan kepada pemimpin itu terikat. Terikat maksudnya harus dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud yang disebut oleh para ulama dengan ta'atun muqayyadatun. Ta'at yang terikat, yang terbungkus, tidak boleh lepas. Mana yang menunjukkan demikian? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang bersifat mutlak, menyeluruh. Kita wajib, tidak ada peluang untuk mengatakan, nanti, sebentar, tidak ada yang ada adalah menerima seluruh kita tundukkan seluruh organ-organ tubuh. Jangan sampai ada sikap penolakan dan penentangan. Tapi kaitannya dengan ketaatan kepada manusia, maka sifatnya adalah ketaatan yang terbatas. Mana yang membatasinya? An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam mengatakan, La ta'ata lima limakhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pun dalam barakallahu fikum bermaksiat kepada Allah. Tidak ada. Jadi inilah sikapnya orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Jangan sampai dibalik. Kalau datang dari kiainya, apa kalau tokoh agama di sini? Tuan Tuan guru. Loh, kok sama dengan kita di Lombok? Ya, tuan guru, tapi ada tambahnya haji. Harus disebut haji. TGH jadinya. Iya, tuan guru haji. Levelnya level barakallahu fikum kiai kalau di Jawa. Ya. Ustadz itu rendah kalau di Lombok itu. Bawah kedudukannya. Level yang paling tinggi TGH tadi. Tuan Guru Haji. Tidak bisa. Walaupun ilmunya tinggi. Kalau belum haji tidak bisa disebut Tuan Guru itu nggak bisa. Harus syaratnya ada H di akhirnya. Tuan Guru Haji. Posisinya di tengah umat terkadang melebihi posisi Rabbuna Jalla Subhanahu wa taala. Melebihi posisi Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai ada dua organisasi, satu organisasi yang turun dari satu kakek besar, tuan guru besar, apabila sang pimpinan mengatakan bunuh temannya sendiri. Mereka saling sembelih rahimani wa rahimakumullah. Mereka saling bunuh karena apa katanya tuan guru tadi? Itu adalah katanya lebih tinggi terkadang daripada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Banyak orang membalik apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sebentar. Lari ke tuan guru. Ini benar enggak? Tapi kalau apa katanya tuan guru? Sami'na wa aton. Siap. Iya. Untuk melakukannya barakallahu fikum. Dibalik sesungguhnya. Yang semestinya harus barakallahu fikum diperiksa. Yang harus dikoreksi ucapannya seperti ucapan Allah Jalla Subhanahu wa taala dan rasulnya. Lalu ucapan Allah dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperiksa. Dikoreksi rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah dia. Hati dan jiwa yang berpenyakit barakallahu fikum akan mencari peluang-peluang untuk bisa mengelak dari kesalahannya. Tidak mau Plong. Eh, plong itu apa ya? Hah? Tidak mau menerima dengan lapang dada. Dengan hati yang lebar. Tidak mau. Sikap-sikap seperti ini harus dibersihkan dari diri kita sendiri. Barakallah. Harus dibersihkan jauh-jauh. Insya Allah dan itu merupakan jaminan. Kalau dalam setiap apa yang datang dari Allah jelas subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan sami'na wa ata'na. Nanti kita akan menemukan. Sesuatu yang tidak mampu kita laksanakan. Allah akan memberikan kemampuan. Apa yang berat untuk kita kerjakan. Allah Jalla wa'ala akan meringankannya yang jauh untuk kita tempuh dan peroleh, Allahu Jalla Ala akan mendekatkannya. Inilah makna yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ Siapa saja yang demikian sikapnya di hadapan Allah Jalla Subhanahu. Sami'na wa ata'na maka Allah akan mengeluarkan dia dari berbagai macam kesulitan. Yang kedua yaqulullahu jalla jalaluh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan semua urusannya itu gampang. Ini janji dari Allah Jalla Subhanahu. Maka firman Allah, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama satu kemudahan kesulitan itu akan banyak kemudahan yang dipersiapkan oleh Allah bagi siapa? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkan maka oleh karena itu, tiadalah Allah akan berbuat zalim terhadap seorang hamba yang taat kepada Allah Jalla Subhanahu. Sekarang kita harus memperlihatkan dan membuktikan istijabatuna lillahi azza wa jalla. Istijabah maksudnya nerima segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mari kita melihat makhluk-makhluk yang tidak berakal menerima kedatangan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Ibnu Majah dari hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu Kata Nabi Nabiun alaihi salatu wassalam. Annahu شيء syai'un السماء samai wal ardi illa huwa huwa ya'lamu anni rasulullah. Kata Nabi Yun alaihi salatu wassalam. Tidak ada sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Kecuali dia mengetahui kalau saya ini adalah Rasulnya Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kama akhrajahu al-Imam al-Bukhari. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an lailatil jin allati ja'u ila an-nabiy alaihi salatu wassalam liyuslimu ala yadai. Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu ditanya tentang satu malam kedatangan bangsa jin ke majelis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ditanya dari mana Rasul alaihi salatu wasallam tahu tentang kedatangan bangsa jin ini. Rasulullah memberikan jawab Abdullah ibnu Mas'ud memberikan jawaban kepada si penanya adzanathu hadhihi syajarah pohon inilah yang memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam subhanallah makhluk yang tidak berakal barakallahu fikum memuliakan menghormati Nabi Yuna alaihi salatu wassalam روى الإمام Muslim Al-Bukhari wa Muslim, Muslim barakallahu fikum dari sahabat Jabir ibni Samurah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'athu qabla an ub'atha wa ana a'rifuhu al-ana." Kata Rasul alaihi wassalam. Saya tahu sebuah batu di kota Mekah yang mengucapkan salam kepadaku. Dia berucap salam kepadaku. Kata Nabi Yun alaihi salatu wassalam. Dan saya sekarang masih mengenal batu itu. Sebelum beliau diutus. Batunya mengucapkan salam kepada Nabi Yuna Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mengenalnya, masih mengenalnya sekarang. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Penduru rahimani wa rahimakumullah. Diriwatkan oleh Imam Ahmad. Dari sahabat Barakallahu Fikum. Iyad bin Himar. Lupa anna Jibril ja'a ila wa sahahu Syekh Al-Albani rahimahullah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jibril datang kepada Nabi Yuna alaihi salat wassalam wa qala ya Muhammad ud'u tilka syajarah. Wahai Muhammad, panggillah pohon itu. Panggil. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil pohon yang diisyaratkan oleh Jibril alaihissalam. Maka pohon itu datang menuju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil rahimani wa rahimakumullah. Setelah sampai di hadapan Nabi, Jibril memerintahkan, "Mur, perintahkan dia liturgi agar kembali." Rasulullah memintahkan pohon agar kembali kepada tempatnya kembali pohon itu berjalan rahimani wa rahimakumullah. Istijabah. Bagaimana penerimaan memenuhi panggilan makhluk yang tidak berakal hafidhani wa hafidhakumullah. An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Masuk ke sebuah kebun. Lalu di kebun itu melihat seekor onta kurus. Ketika onta itu melihat Yun alaihi salatu wassalam, onta itu meneteskan air matanya. Melapor bahwa pemiliknya ini yuji'uhu membiarkan dia lapar tidak makan di ibu dan dipakai kerja keras berat tapi tidak diberikan makan. Onta itu barakallahu fikum lalu kemudian meneteskan air mata menangis dan terdengar tangisannya rahimani wa rahimakumullah. Lalu Rasul bertanya sallallahu alaihi wasallam, siapa pemilik onta ini. Ansor itu seorang ansori dari kaum ansor mengatakan, Ana ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bercerita bahwa onta ini mengeluhkan persoalannya kepadaku. Makhluk yang tidak berakal. Mengerti kemana mengembalikan persoalan hidupnya kepada Allah Jalla Subhanahu melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi meminta bimbingan dan arahan makhluk yang tidak berakal wajid ala zalik sampai-sampai seorang ansori keluar kata-kata ya Rasulullah ini makhluk yang tidak berakal dia sujud kepada engkau maka kita yang berakal ini semestinya lebih pantas untuk sujud. Ceritanya. diriwatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Seseorang Ansor memiliki onta. Kalau di masa yang silam, onta itu memiliki fungsi yang amat sangat banyak terkadang untuk menyirami tanaman. Onta untuk menyirami tanaman. Kalau sekarang kan enak. Ya, bunyikan mesin selesai. Tinggal tunggu. Kalau dulu tidak. Mengambil air dari tempat yang jauh. Kalau sekarang pipa bisa jalan. Pipa bisa mengalirkan seluas apa. Pipa paham ya? Hah? Baik ya bisa mengalirkan barakallahu fikum seluas. Kalau dulu tidak. Mereka menggunakan ontanya untuk membawa air untuk menyiram tanaman-tanaman mereka. Fungsinya unta. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya itu saja. Barakallahu fikum. Kita mengerti bagaimana kekurangan dari sisi finansial. Finansial? keuangan, harta benda kurang. Ternyata mereka yang paling mulia hidupnya di sisi Allah Jalla Subhanahu. Para sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajma'in. Minum dari hasil perahan susu ontanya. Dia kesana kemari dengan ontanya. Semuanya segala yang terkait dengan kebutuhan dan keperluan hidup. Kalau punya kendaraan dipakai, Ontah misalkan. Kalau tidak ia jalan kaki ke sana kemari dalam panas yang amat sangat. Di saat itu barakallahu fikum. Onta yang tadinya lunak, jina, jina, jina, tiba-tiba berubah menjadi kasar, keras. Lah kalau onta ngamuk, pernah lihat onta ngamuk ya? Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya para pengembala kambing itu jiwanya lembut. Tapi kalau pengembala onta keras, kasar, memang ontanya begitu. Ya Allah. Kita melihat di tempat Syekhuna Mukbir rahimahullah ontanya. Jadi si pengembalanya ini harus bawa kayu besar. Kalau kambing cukup nakut-nakuti, jalan dia. Kalau onta, subhanallah, subhanallah. Ya, apalagi kalau sudah lepas ya, sudah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Onta ini menjadi onta yang garang keras. Apa kalau di sini? Galak? Hah? Lawan jina apa? Liar ya? liar datang melapor kepada Rasul alaihissalat wassalam tentang kondisi ontanya. Dalam keadaan dia butuh khidmat dari ontanya barakallahu fikum. Rasulullah datang dengan beberapa sahabat. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum takut khawatir Nabi akan diserang oleh onta itu. Tapi Allah jadikan sebaliknya. Ketika kekhawatiran para sahabat Nabi terhadap diri Rasul alaihissalatu wassalam. Rasulullah berjalan seorang diri. Mendekat barakallahu fikum ke onta. Lalu kemudian tersungkur sujud di hadapan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Ansor pemilik onta ini mengatakan, Ya Rasulullah, makhluk yang tidak berakal, dia sujud kepada engkau, di hadapan engkau. Semestinya kita yang berakal ini lebih pantas untuk sujud di hadapan engkau. Dengarkan jawaban Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها كترسل عليه الصلاة والسلام Kalau sekiranya boleh. Tidak boleh kata Rasul alaihissalam. Tidak pantas bagi seseorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Kalau sekiranya boleh manusia sujud kepada manusia yang lain, niscaya saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Kenapa? Kenapa barakallahu fikum? Li'azimi haqqihi alaiha. Karena besarnya hak seorang suami atas istri itu barakallahu fikum. Kalau sekiranya boleh menyuruh, memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain. Niscaya saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Karena besar haknya seorang suami atas istrinya rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan bahas barakallahu fikum pada majlis bersama ummahat ada. Katanya ada Pak Adal Asar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Syahiduna min hadal hadith. Syahid kita di dalam hadis ini bagaimana ketundukan dan kepatuhan dengan kata istijabatul makhlukin. Istijabah menerimanya makhluk ini terhadap diri Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di saat dalam riwayat Imam Bukhari muttafaqun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gunung Uhud. Ada yang pernah naik ke Gunung Uhud? Di sini? Hah? Pernah ya kalau Abu Muhammad? Besar apa kecil? Hah? Gak besar, gak kecil. Berarti sedang. <laughs> Bukit sahih batu ya akhwan. Ya. Hakada ya Aba siapa? Akhuna. Hah? Abu Mat? Abu Komar? Oh Komar. Ismu Komar? Umar. Ay eh, na'am. Okay. Dalam perkiraannya Umar besar apa kecil? Bukitnya? Eh, nah. Ya sedanglah. Yang kita bisa membayangkan pasukan para pemanah di masa Nabi Yuna alaihi salatu wassalam sebagai pasukan barakallahu fikum penghadang lajunya maju mundurnya musuh. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum di saat Nabi Yun alaihi salatu wassalam berada di bukit Uhud. Lalu kemudian goncang bukitnya. Rasulullah berkata kepada Uhud. Uthbut ya Uhudu. Diam karena di atas engkau ini Rasulullah wa Abu Bakar wa syahidan. Diam. Karena di atas engkau ini ada Rasulnya Allah Jalla Subhanahu. Ada Abu Bakar. Dan ada dua syahid. Siapa yang dimaksud dua syahid? Umar dan Utsman. Diam Uhud barakallahu fikum. Uhud diam dalam riwayat rahimani wa rahimakumullah di saat Rasul alaihi salatu wassalam berada di bukit ya Hira, gua Hira barakallahu fikum. Tiba-tiba goncang dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bersama beliau di saat itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada tolhabin bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika goncang Nabiyyun alaihi salatu wassalam yakul. Uthbut. Diam. Berhenti. Karena di atas engkau ini ada Rasulullah. Ada Abu Bakar. Wasyahidan. Umar dan Uthman. Maka Gor Hira itu segera diam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa yang tidak bertambah imannya kalau sekiranya mengalami hal itu? Kita yang mendengar saja akan tertanam sebuah keajaiban yang Allah perlihatkan pada diri Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Bagaimana jika kita yang mengalami hal itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengingatkan. Jangan sampai kita menyesal hidup sekarang ini. Kenapa kok enggak dulu di masa Nabi alaihissalatu wassalam? Jangan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa? Karena hidayah itu kan bukan di tangan Rasul alaihissalat. Kalau engkau hidup di masa itu kata beliau, tapi enggak dapat hidayah, Terus gimana? Sama kan? Kufur kafir kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala walaupun dekat dengan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sekarang kita berada di masa sekarang ini maka kita wujudkan bukti keimanan kita kepada Allah Jalla Subhanahu dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk di antaranya lapangkan dada, buka selebar-lebarnya untuk menerima panggilan Allah Jalla Subhanahu dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah letaknya. Bagaimana para sahabat Nabi Alaihi Salatu Wasallam berada pada gardan. Gardan? Faham, gardan. pada tempat kalau misalkan di mobil itu ada bemper, Iya. Gardan itu paling depan tempatnya. Iya. Jadi barakallahu fikum para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in menjadi kaum yang terdepan terdepan karena akallu takallufan. Sedikit beban hidupnya. Yang ada adalah apa kata Allah dan Rasulnya. Langsung dikerjakan. Dengan tampak berfikir barakallahu fikum. Merenungkan, ada jalan gak, ada peluang gak, ada kira-kira ustadz yang membantu saya enggak? Ada kira-kira fatwa ulama yang akan bisa menenteramkan Hati saya enggak. Ini goncang loh. Antara meninggalkan kekeliruan, kesalahan atau dosa. Padahal jelas. Tetapi berusaha untuk mencari pembelaan di dalam hidup. Ini yang enggak diperbolehkan barakallahu fikum. Bagaimana loh Ustaz kalau saya tinggalkan ini ya nanti gimana kehidupan saya dengarkan apa kata Nabi Yuna alaihi Salat wassalam? Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man taraka syai'an lillahi awwadahu Allah khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia meninggalkan sesuatu karena Allah Jalla Subhanah. Dia takut akan azab Allah. Dia takut akan murka Allah padanya. Ditinggalkan segera. Awadah. Ma ma'na awadah. Allah akan tukar. Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah termasuk dalam su'udzan kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah. Jelek sangka kita kepada Allah jelas Subhanah. di saat kita meninggalkan sesuatu yang dilarang lalu kita mengatakan tidak diganti oleh Allah. Ini termasuk suudzon kepada Allah Jalla Subhanahu termasuk barakallahu fikum su'udzan seorang hamba. Insya Allah. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah Jalla Subhanah. Maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik di dalam hidupnya. Lebih berbarakah dalam perjalanannya bersama istrinya, anaknya, dan seterusnya rahimani wa rahimakumullah utikubul misal yang terjadi. Wahid seseorang barakallahu fikum jahil bekerja di sebuah barakallahu fikum fundu hotel. Hotel berbintang kalau di daerah kita itu ya tempat datangnya orang-orang barat, bule, apa bahasa orang putih ya. Datang Hadar rajul. Dia bekerja sebagai pelayan makanan. Tahu sendirilah. Makanan mereka, minuman mereka, dan seterusnya. Ingin bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Ingin barakallahu fikum kembali. Ini dosa yang dia kerjakan. Muslim datanglah dia kepada seorang ustadz. Ustadz ini bukan ahlu sunnah lah ya. Bukan ahlu sunnah rahimani wa rahimakumullah. Datang. Bagaimana Pak Ustadz, saya begini, begini, begini. Ustadznya berikan bimbingan. Kamu sudah punya pekerjaan ke? Sudah siap enggak meninggalkannya? loh. Orang datang ingin bertaubat kepada Allah. Kok pertanyaannya demikian? Wah, dipegang ucapan Ustaz ini. Sampai dia mencari-cari usaha yang lain. Tidak ketemu-ketemu. Tapi masih kerja di tempat yang tadi, yang haram tadi. Me menyediakan Homer bagi mereka. Nasalullah salamat al-afiyah. Terkadang barakallahu fikum babi. Babi? Oh, babi. Sama kan? Aha. Menyediakan daging babi, barakallah. Ya Allah. Terus berontak. Sementara bimbingan ustadznya itu tadi, cari pekerjaan dulu baru tinggalkan. Dia berusaha mencari sambil kerja, tidak ketemu-ketemu. Sampai pada akhirnya dia datang kepada seseorang ustadz ahlus sunnati wal jamaah mengadukan perihalnya. Ustadz ini cuma membacakan hadis yang baru kita baca. Man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Jalla Subhanahu. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Yakin dia. Percaya tiba-tiba lepas putus. Seluruh keluarganya berontak terhadap dirinya. Kalau bahasa Indonesianya, dia menjadi tulang punggung keluarga. Apa? Kalau di sini? Tulang belakang. Maksudnya apa? Sama kan maksudnya. Pokoknya semua yang terkait dengan kehidupan keluarganya lari kepada dia berontak semuanya. Tapi dia yakin dengan hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Dia mencoba untuk melakukan sesuatu. Buka warung kecil. Yang menurut kampung atau di kampung itu jarang orang yang berhasil orang asli loh ya. Biasanya yang berhasil itu para pendatang buka warung makan. Subhanallah. Allah berikan ilham. Berikan ilham kepadanya bimbingan. Untuk kemudian menggunakan keahlian dia di tempat masak di hotel itu. Dibuktikan pada warungnya. Allah berikan jalan keluar. Sampai sekarang Masya Allah, Masya Allah. Pengunjungnya itu orang-orang besar Barakallahu Fikum. Muslim pengunjungnya para Cina-Cina. Datang warungnya kecil, tetapi subhanallah. Baru mengaku, datang ke Ustaz itu. Saya yakin dengan hadis Nabi Yuna alaih salatu wassalam. Yang tadi itu barakallahu fikum. Sulit untuk mencari jalan keluar. Tapi setelah dia yakin terhadap sabda Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Allah berikan barakallahu fikum jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Allah mudahkan segala-galanya. Ini salah satu contoh saya berikan barakallahu fikum. Tentang keberhasilan seseorang. Setelah itu dia belajar menjadi seorang sunni salafi. Subhanallah. Keyakinan dia dengan satu hadis Nabi Yuna alaihi wassalam mendatangkan barakah yang besar di dalam hidupnya. Bagaimana kalau kita menerima keseluruhan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati fillah. Selalu meminta kepada Allah Jalla Subhanahu untuk mendapatkan hidayah dan istiqomah di atasnya. Jangan sampai karena kekeliruan dan kesalahan yang ada pada diri kita. Allahu Jalla wa'ala mengambil nikmat berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di antara barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengajak kita untuk melakukan usaha yang maksimal melalui bimbingan Allah Jalla Subhanahu dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Berusaha untuk mencari obat apabila kita sakit. Berusaha untuk mencari ruh apabila kita mati. Berusaha untuk mencari lentera lampu apabila kita berada di dalam kegelapan. Jawabannya, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang dipelajari yang dipahami, yang diamalkan, yang didakwahkan sebagaimana jalannya generasi yang lurus, generasi yang paling selamat di dalam memahami kedua lentera ini, kedua lampu ini, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam istirahat sebentar. Ini jam berapa ya? setengah sebelas hampir. Kita istirahat dulu sebentar. Kita jam sebelas kita mulai. Baik, jazakumullah khair. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.